Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang telah lalu kita telah bersama-sama mempelajari tentang apa makna al-bay' apa makna jual beli definisi al-bay' dan juga kita telah mempelajari tentang objek jual beli Sebagaimana juga kita telah mempelajari tentang faedah dari kita mempelajari Al-Buyu' kitab tentang jual beli dan pembahasan tentang pekerjaan apakah yang paling afdal apakah jual beli atau yang lain dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan masuk kepada salah satu pembahasan yang sangat penting untuk memahami jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Jual beli yang sah dan jual beli yang fasid atau batil. Yaitu dengan mempelajari syurutul bayat Syarat-syarat jual beli. Nah, jual beli ini termasuk hukum sebagaimana sholat ya, zakat dan seterusnya dan untuk terwujudnya jual beli yang sah atau sholat yang sah atau zakat yang sah ini harus terpenuhi padanya syarat-syarat sebagaimana juga nanti akan kita pelajari al-mawani' Ya, penghalang-penghalang jual beli. Jadi suatu hukum akan terwujud jika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang semua faktor-faktor apa? penghalang. Baru terwujud suatu hukum, yakni suatu hukum atau suatu ibadah, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan atau ibadah yang sah. Nah, termasuk dalam masalah jual beli ini. Para ulama menyebutkan tentang syurutul bayak. Syarat-syarat jual beli. Dan syarat-syarat jual beli ini bisa diketahui oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama bitatabbu'i wal istiqra. Dengan membaca semua dalil-dalil tentang jual beli. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an, secara menyeluruh tentang jual beli, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh tentang jual beli dari penelitian e, dalil Al-Quranul Kerim dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disimpulkan oleh para ulama ada beberapa perkara yang itu termasuk dari apa syurut syarat dari jual beli. Nah, Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. secara istilah ya asyartu syarat adalah ma yatawaqqafu wujudu syai' ala wujudihi wa yalzamu min adamihi al adam wala yalzam min wujudihi wujudu syai' Taib, sedikit kita belajar tentang ilmu usul fiqh ketika para ulama menjelaskan apa makna syarat sesuatu dikatakan syarat jika suatu hukum sangat tergantung dengan sesuatu tadi ya artinya kalau syarat ini tidak terwujud maka tidak terwujud pula sesuatu yang sedang dibahas berupa hukum misalnya baik sesuatu dikatakan syarat jual beli jika syarat tadi kalau tidak ada jual beli itu tidak ada. Ya. Dan keberadaan jual beli itu sangat tergantung dengan keberadaan apa? Syarat. Ya. Wabillahi taufik. Dan diterangkan oleh para fuqoha bahwasanya syurutul bayi itu ada tujuh. Ada tujuh syarat jual beli. Nah. tujuh syarat ini ada yang kembalinya kepada barang yang diperjualbelikan, yakni objeknya. Dan ada syarat-syarat yang kembali kepada orang yang melakukan jual beli. Ya. Jadi di antara syarat ini ada yang kembalinya kepada objek jual beli dan ada yang kembalinya kepada si pelaku jual beli. Taib. Dan secara rinci adalah yang pertama ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah kita sebutkan tujuh seluruhnya kemudian baru kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah at-tarawi minal bai' wal mushtari. Adanya keribuan at-tarawi adanya keribuan minal bai' dari orang yang menjual wal mushtari dan orang yang membeli. Jadi harus ada saling riwa antara penjual dan pembeli. Ini kembalinya kepada apa? Hah? Orang yang melakukan apa? Akad. Kembalinya kepada orang yang melakukan akad. Taib. Sanian yang kedua, an yakuna al-aqidu jaizu tasarruf an yakuna al-aqidu jaiz jaizat tasarruf disyaratkan yang kedua orang yang melakukan akad adalah orang yang boleh ya melakukan jual beli ya, boleh melakukan tasarruf terhadap harta boleh melakukan jual beli jadi orang yang melakukan jual beli ini baik si penjual atau pembeli adalah orang yang dikatakan jaizut tasarruf, boleh melakukan jual beli. Nanti akan disebutkan kapan seorang dikatakan boleh melakukan jual beli. Ya di antaranya dia harus seorang yang berakal. Dia harus seorang yang balir, Ya. Dia harus seorang yang merdeka bukan apa? Budak misalnya. Ya. Ini syarat seorang dikatakan berhak dan boleh melakukan apa? jual beli. An yakuna al-aqidu jaizat tasarrufi. Taib. Syarat ini kembali kepada apa ikhwan? Kepada apa? Ya, orang yang melakukan akad. Asyartu salis syarat yang kedua an yakuna min malikin au man yakumu maqamahu an yakuna min malikin au man yakumu maqamahu jual beli ini dilakukan oleh malik si pemilik oleh si pemilik atau yang menduduki kedudukannya seperti wakil misalnya ya jadi yang melakukan akad adalah malik an yakuna min malikin ya memang orang yang memiliki objek tadi atau tidak memiliki ya ini bukan punya dia namun apa dia orang yang menduduki kedudukan si pemilik wakil ya nah seperti antum misalnya jual apa namanya eh, telur atau jual makanan-makanan ringan, antum titipkan kepada toko, warung. Taib. Warung ini si pemilik atau bukan? Bukan pemilik, ya kan? Ya, si pemilik ya yang bawa itu yang ditip, yang menitipkan. Ya, tapi walaupun dia bukan si pemilik, dia kedudukannya sebagai apa? Wakil. Ya. Wabillahi taufik. Tiga syarat ini semuanya kembali kepada apa? orang yang melakukan akad. Iya. Harus ada ribo antara keduanya, harus ribo. Kemudian yang kedua, dia harus orang yang memang boleh secara syariat melakukan jual beli. Kemudian dia adalah sang pemilik akad, yang pemilik dari objek yang akan dilakukan jual beli pada objek tersebut. Nah, kemudian ikhwati rahiman rahimakumullah asyartu Al-Kham Ar-Rabi syarat yang keempat ya. An yakuna al-ma'qud alaihi an yakuna al-ma'qud alaihi maqduran ala taslimih. Objek yang dijadikan objek jual beli adalah perkara yang makdur bisa diberikan makdur ala taslimihi ya, bisa diberikan, bisa diserahkan kepada torofen kepada salah satu dari pihak yang melakukan jual beli. Ini terkait dengan barang atau objek yang dilakukan padanya jual beli. Barang itu bisa diserahkan. Nah, Taib, karena nanti ada barang-barang yang tidak bisa diserahkan. Ya. Saya jual burung yang sedang terbang itu ya, ya. ya bisa bisa jadi diserahkan bisa jadi tidak karena demikian ya wabillahi taufik nah ini kembali kepada apa kepada objek ya. an yakuna al makud alaihi makduran ala taslimi kemudian yang ke berapa ini ke lima ya al ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah objek yang dilakukan padanya jual beli adalah objek yang mubahatun nafa' yang mubah manfaatnya jadi barang itu mubah manfaatnya min ghairi hajah ya. bukan karena hajat dan darurat ya. bukan karena hajat dan apa darurat ya karena bisa jadi ada barang yang sesungguhnya haram tidak mubah tapi dalam kondisi tertentu menjadi apa ya halal karena darurat contohnya babi ya kan babi itu halal haram haram tidak boleh diperjualbelikan Taib. Namun dalam keadaan tertentu hajat darurah yakni darurat orang boleh makan apa? Babi. Ya. Soal ada orang yang mau mati karena kurang makan. Kita jual babi kepadanya. Boleh tidak? Hah? Tidak boleh. Ya. Taib. Tetap tidak boleh. Ya. Karena kebolehan untuk dia adalah karena apa? darurat ya Allahu taala a'lamu bisawab ini syarat yang kelima masih terkait dengan apa objek jadi objek itu sesuatu yang mubahatun naf' min ghairi hajah memiliki manfaat dan manfaatnya mubah Baik. dan bukan karena apa hajat atau darurat yang keenam ikhwati rahiman rahimakumullah ya an al mabi' ma'luman an al mabi' ma'luman barang yang dijual objek yang dijual adalah objek yang ma'luman diketahui ya diketahui sifatnya diketahui apa namanya jumlahnya diketahui al-muhim ma'luman sesuatu yang diketahui Bukan sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Ya. Taib an yakunal mabi'u ma'luman. Yang terakhir yang ketujuh, an yakuna saman ma'luman. An yakuna as-samanu ma'luman. Syarat yang ketujuh, ya. As-saman sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar ya bisa bentuknya uang, bisa bentuknya barang dan seterusnya, juga maklum perkara yang diketahui. Ya. Bukan perkara yang majhul, yang samar dan tidak diketahui. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah dan masing-masing syarat ini insyaallah akan kita bahas sehingga kita akan lebih memahami syarat-syarat tersebut dan dari syarat-syarat ini ya akan mempermudah seseorang untuk menilai apakah jual beli yang dia lakukan atau jual beli yang dilakukan oleh orang lain atau sebuah model jual beli itu ya sah atau tidak boleh atau tidak diantaranya dengan mengetahui terpenuhi atau tidak syarat-syarat jual beli pada jenis jual beli tersebut. Ya. Bisa difahami tidak ikhwan? Ya. Taib. <clears throat> Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita akan bahas syarat-syarat ini ya. Eh, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita membahasnya. Ya. Kita awali ya di antara syarat-syarat tersebut. Ya. Yang pertama tidak saya urutkan sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Ya. Yang pertama, ikhwan, di antara syarat adalah antakunal ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah. Ya. Tapi kita bahas syarat yang satu ini. Al-ain, objek yang diperjualbelikan adalah mubahah an-nafa' mubahatun nafa' ya min ghairi hajah barangnya ini mubah memiliki manfaat dan bukan karena apa hajat ya wallahu taala alam jadi pada syarat ini terkumpul padanya berapa perkara tiga perkara objek tadi mubah ya, atau objek tadi satu memiliki manfaat jelas harus memiliki manfaat yang kedua mubah hukumnya mubah karena walaupun ada manfaatnya kadang tidak boleh ya seperti khomer misalnya ada manfaatnya tidak ada ya Taib judi ada manfaatnya tidak ya, ya orang mengatakan ada manfaatnya saya dapat duit dengan judi tadi ya kan ya Taib. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-khamr wal maisir, tentang khamr, tentang apa? Khamr dan maisir dan judi. Ya. Dalam keduanya ada apa? Manfaat. Namun juga ada dosa. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima namun dosa yang ada pada keduanya lebih besar daripada manfaat yang ada pada keduanya. Yani ditetapkan adanya manfaat tidak? Ada manfaat. Taib. Ada manfaat. Ada dosanya, ada mabaratnya. Ya. Namun dosanya itu lebih besar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal maisir wal khamr. Jadi syarat yang pertama ini ya, objek yang akan dijadikan sebagai objek jual beli harus memiliki manfaat. Taib dan manfaat tadi hukumnya apa? Mubah. Objek tadi mubah dan kemubahannya itu bukan karena apa? hajat atau darurah. Wabillahi taufik. al ikhwah rahimani rahimakumullah tadi telah kita sebutkan bahwasanya para ulama mereka menyebutkan syarat-syarat tadi berdasarkan dalil Al-Qur'an dan apa? sunnah. Berdasarkan penelitian yang sempurna dari semua ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli dan penelitian yang sempurna tentang hadis-hadis tentang jual beli, mereka dapatkan syarat-syarat ini. Baik, maka pada kesempatan ini coba kita lihat beberapa dalil dari syarat ini. Ini masing-masing syarat akan kita sebutkan sebagian dari apa? dalil. Syarat ini ya, yaitu objek tadi harus sesuatu yang memiliki manfaat dan kemanfaatannya itu apa mubah ya, barang tadi mubah dan juga bukan karena apa hajat atau darurah. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan al-Imam Muslim yakni muttafaqun alaih ya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tapi saya bacakan hadisnya. Hadis ini bisa dilihat dalam kitab Bulughil Maram. Sekali lagi antum bisa rujuk pada kitab Bulughil Maram. Al hadis yang saya sebutkan ya e, semuanya atau sebagian besarnya saya ambil dari Bulughil Maram. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'amal fathi wa huwa bi Makkah إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Fathu Makkah, ketika perang Fathu Makkah di Makkah di Mekah. Ya. Di Mekah Rasul bersabda, Inna Allah wa rasulahu" Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya harrama al khamri. Telah mengharamkan jual beli al-khamr. Ya. Minuman keras. Ya. Taib al-khamr wal maitah yang kedua apa bangkai wal khinzir dan babi wal asnam dan apa patung-patung ya ada berapa perkara ini empat diharamkan innallaha wa rasulahu harrama bai al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam faqila ya rasulullah taib di sini para sahabat bertanya. Ya. Ada suatu masalah yang perlu diminta keterangan lebih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu terkait dengan mayitah bangkai. Taib. Kebiasaan orang-orang zaman itu bangkai, ya, taib. Kalaulah tidak dimakan dagingnya, ya. Kalau orang-orang Arab dahulu bangkai juga dimakan. Ya. Namun di samping mereka memakan bangkainya, ya, juga mereka memanfaatkan gajihnya. Ya, gaji tidak mereka makan, tapi bisa dimanfaatkan. Ya. Atau mungkin mereka makan. Ya. Gaji itu ya bisa digunakan untuk yutlabi sufun untuk mengolesi dan melapisi apa sufun perahu ya, perahu terbuat dari kayu ketika itu ya agar e, kayu itu tidak menjadi berat karena kemasukan air maka dilapisi dengan apa dengan minyak ya, kalau sekarang ada cat dan seterusnya tapi dulu ketika itu menggunakan apa syuhum gaji-gaji itu diolah bisa digunakan untuk apa yutla bihas sufun atau digunakan untuk ya penerangan digunakan minyak untuk apa namanya ya dengan itu menyala api Ya yastasbihu bihan nas yakni seakan-akan di sini wallahu alam sahabat bertanya kepada Rasul ya Rasulullah Allah telah mengharamkan jual beli apa bangkai ya. namun bangkai itu masih ada manfaatnya masih ada yang bisa dimanfaatkan ya Taib. Apakah dengan adanya manfaat ini ya, boleh diperjualbelikan. Bisa dipahami, kawan? Ya. Maka Rasul mengatakan, la huwa haram. Tidak. Jual beli maitah haram. Walaupun ada apa namanya? manfaatnya. Ya. Wabillahi taufik. Nanti mungkin akan ada faedah ya kan. Sekarang kan Eh, taib ada jual beli ini jual beli bangkai saat ini juga ada nah ya taib nanti kita masuk pada masail insyaallah ya. taib thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu faakalu akalu thamanah Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka biasa melakukan hilah. Bisa biasa melakukan penipuan kepada Allah Subhanallah. Menipu Allah dan juga menipu apa? manusia. Ketika Allah mengharamkan mereka untuk ya atau ketika Allah mengharamkan syuhum gaji dari hewan yang telah menjadi bangkai ya mereka berusaha untuk menipu Allah gaji ini yang diharamkan kan gajinya. Tapi gajinya kita olah agar namanya tidak menjadi apa? Gaji. Ya. Mereka olah agar namanya tidak menjadi apa? Gaji. Ya, mereka keringkan atau olah dalam bahasa Arab itu tidak lagi dikatakan sebagai syuhum. Tidak lagi dikatakan sebagai gaji namun dikatakan wadak. Ah, ini sekarang bukan syuhum tapi namanya sekarang ganti apa? Wadak. Mereka jual kemudian setelah itu. Ya. Kemudian setelah itu mereka makan dari hasil apa? Penjualannya. Yang seperti ini Tayyid dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan qatalallahu yahud Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahud, melaknat mereka karena ketika Allah mengharamkan mereka syuhum gaji dari mayitah bangkai mereka olah bangkai tersebut atau mereka olah syuhum tersebut ya, gaji tersebut kemudian mereka jual dan mereka memakan dari hasil penjualannya. Ya. Hadis ini seperti telah kita sebutkan ikhwati rahimani rahimakumullah adalah dalil yang dipakai oleh para ulama menunjukkan syarat yang sedang kita bahas yaitu barang yang diperjualbelikan harus memiliki apa? manfaat, kemudian manfaat tadi mubah untuk diambil, ya manfaat kemudian juga apa? yang ketiga apa? taib eh, min ghairi hajah Taib. Kita ambil faedah hadis ini. Dari hadis ini kita ambil faedah ya. Nas hadis ini adalah nas diharamkannya empat barang ini untuk diperjualbelikan. Ya. Taib. Karena tidak terpenuhi tiga atau salah satu dari tiga tersebut. Maitah, khamr, khinzir, asnam. Ya. Taib. Al-maitah tidak mubah, haram, diharamkan. Harrama namanya haram berarti apa? Tidak mubah. Haram. Kemudian apa? Al-khinzir. Khinzir juga demikian. Haram. Ya. Kemudian al-asnam, patung-patung. Satu lagi apa tadi? Hah? Homer Ya. Wabillahi taufik. Ya. Maka kalau ada orang yang menjual ini, ya, jual belinya apa? Batil, fasid. Karena tidak terpenuhi syarat ini. Bahwasanya barang atau objek yang diperjualbelikan mubahatun nafa. Ya. Kepada siapapun dijual. Hatta kepada non muslim. Orang-orang Cina yang biasa makan apa? babi, orang-orang Cina yang biasa makan atau minum khamar, harta dijual kepada mereka. Ya. Allah mengharamkan jual beli ini. Ya. Diharamkan melakukan jual beli pada empat perkara ini. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian para ulama mereka melihat empat perkara ini yang diharamkan, empat objek yang diharamkan ini mereka berusaha melihat ilah alasan. Ya. Jadi terkadang ya atau demikian para ulama ya mereka melihat ada beberapa perkara objek yang diharamkan kemudian mereka lihat apa di antara alasannya. Kenapa diharamkan? Sehingga dengan mengetahui alasan itu ya bisa mengumpulkan perkara-perkara yang sejenis sehingga dihukumi dengan hukum yang apa? sama. Ya. Taib. Antum juga perhatikan di sini. Nah, para ulama melihat empat perkara ini. Ya. Maitah haram untuk diperjualbelikan. Para ulama melihat kenapa diharamkan di antara ilahnya karena maitah ini adalah najis. Ya, karena maitah ini adalah apa? Najis. Oh, ini najis. Al-khinzir babi ketika dilihat juga apa? Najis. Di dalam Al-Quran, khinzir dikatakan rijsun. Nah, rijs. Apa rijs? Najis. Ya. Dan luar biasa yang namanya babi itu. Dari wajahnya saja jelek, ya kan? Ya. Dari wajahnya orang sudah oh, oh babi seperti ini, ya kan? Ya. ya. Cici melihat. Lihat kulitnya juga apa? Cici. Belum lagi makanan yang dia makan. Ghalibu ya makanannya makanannya sebagian besarnya adalah al qadurat kotoran-kotoran babi itu makannya kotorannya ya taib rupanya kemudian juga apa namanya e, makanannya ya subhanallah jelek belum lagi apa yang ada padanya berupa berbagai macam penyakit ya Alhamdulillahirabbil Alamin di antara mahasini hadad din di antara keindahan agama Islam, Islam mengharamkan perkara-perkara yang memadaratkan ya, manusia. Bahkan sebagian al-bahithin, sebagian peneliti, ya, mereka mengatakan bahwasanya di antara akibat buruk orang makan babi adalah kehilangan rasa cemburu. Cemburunya apa? Hilang. Babi itu tidak punya cemburu. Ya. Dia punya istri, istrinya didatangi yang lain juga tidak ada masalah. Ya kan? Babi itu seperti itu. Beda dengan ayam jago. Ya. toib, Jago kalau sudah punya apa namanya? Ya, pasangan. Ada jago yang lain akan mendatanginya, sudah dilabrak. Kan begitu ya. Ya. Babi tidak. Ya. Dan subhanallah, perkara yang mujarab, perkara yang dibuktikan orang-orang yang memakan babi itu kehilangan rasa apa? cemburu. Melihat maksiat tidak cemburu. Istrinya diambil orang juga tidak apa? Cemburu. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Nah, Sampai pernah suatu saat kita sedang duduk dengan beberapa dosen, ya kan. Ada di antara mereka yang mengatakan e, dikatakan ada penelitian ya. Jago dikasih pelet terbuat dari apa? Babi. Nah, ternyata kecemburuan jago ini hilang. Ya. Loib. Ya, kalau percobaan ya pada hewan, masa pada manusia kan haram ya kan. Ya. ya. Hilang kecemburuan. Ya. Memang luar biasa hewan maka jangan heran orang-orang kafir yang mereka tidak memperhatikan apa yang dimakan, apa yang hilang kecemburuannya. Ya. Taib. Tidak ada aturan-aturan agama yang mengikat pada diri mereka. Ya. Taib kembali pada pembahasan Alasan kenapa diharamkan mayitah, mayitah itu adalah najis. Alasan kenapa diharamkan khinzir, khinzir adalah apa? Najis. Kemudian para ulama juga melihat ya, alasan kenapa diharamkan al-khamr. Apa alasan diharamkan khamr? Ya. Jumhurul ulama, jumhur, jumhur ulama memandang bahwasanya khamr najis. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Taib, ada khilaf di kalangan para ulama Ya, ada di antara ulama yang mengatakan Homer tidak najis. Ya. Taib. Karena tidak semua yang haram itu najis. Ya. Namun semua yang najis mesti apa? Haram. Ya. Taib. Tidak semua yang haram itu apa? Najis. Ya. Taib. Bangkai manusia, ini manusia meninggal kan meninggal ya. Jasad manusia. Ya. Taib. Najis atau tidak? eh, suci ya kan. Baik. Boleh dimakan? Ya tidak ya kan. Ya, kan? Ya. Baik. Apa yang saya sebutkan ini? Ya. Al-muhim tidak setiap yang haram itu apa? Najis. Tadi kan haram untuk dimakan, tapi najis bukan? Ya, jasad manusia haram dimakan. Tidak setiap yang haram apa? Najis. Namun setiap yang najis mesti apa? Haram. Ya. Baik, kembali kepada masalah Homer, Homer ini haram jelas. Tapi masalah najis dan tidaknya khilaf di kalangan para ulama. Ya, tentang alkohol najis atau tidak misalnya khilaf di kalangan para ulama. Namun jumhurul ulama ya, mayoritas ulama memandang bahwasanya khamar apa? najis. Ya. Taib. Saya tidak membahas khilaf masalah itu. Namun berdasarkan pendapat jumhur, maka alasan kenapa kenapa al-khamr itu diharamkan adalah karena apa? najis. Sehingga tiga perkara ini al-khamru wal maitatu wal khinziru ya diharamkan karena apa? Karena najis. Nah, maka di situ akan diambil faedah ya diharamkannya jual beli najis. Ya. Berarti kita sudah dapat empat ya. Empat perkara ditambah yang kelima diharamkannya jual beli apa? Najis. Nah haram jual beli apa? Najis. Nah, apa ada orang jual beli najis? Ya. Ada. Ya. Taib. Misalnya kotoran manusia. Ya. Kencing manusia. Ya. Najis atau bukan? Najis. Tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Taib. Ada yang tanya bagaimana pupuk kandang? Ya. Boleh tidak jual beli pupuk kandang? Ya, ini pupuk kandang itu kan ya kotoran ya kan? Ya. Sekarang dilihat jika kotoran itu adalah kotoran yang tidak najis, maka boleh jual beli dengan pupuk tadi dari kotoran-kotoran hewan tadi. Karena tidak semua kotoran hewan najis. Kaidahnya hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya itu kotorannya tidak najis. Hewan yang boleh dimakan dagingnya kotorannya tidak najis. Kambing boleh dimakan dagingnya? Boleh berarti kotorannya suci. Nah, makanya boleh seorang sholat di marabidul ghanam. Ya. Yeah kandang kambing ya ya tapi ya jangan sengaja sholat di ya kandang kambing ya kan ya Taib. Kita sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun terkadang para pengembala kambing yang dia berada di mana? Di padang pasir, ya. Dia harus menjaga kambingnya juga. Ya, sehingga dia azan di situ, sholat di situ, ya. Bersama dengan apa? Kambing. Ya. Taib. Tidak najis kotoran apa? Kambing dan kencing kambing ya. Maka panjenengan jual kotoran kambing ya, baik yang masih utuh bentuknya atau sudah berubah menjadi apa? Apa itu pupuk ya, diperbolehkan. Kotoran ayam. Ayam juga apa? Boleh untuk dimakan. Maka kotorannya apa? Suci. Ya. Taib. Kotorannya suci. Taib. Namun ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, sesuatu yang suci ini walaupun suci tapi ini kotoran harus dibersihkan. Ya orang belepotan kakinya ya, ada tai ayam ya kan apalagi ayam yang masih anggrem itu ya ya kan ya tahu itu apa namanya ya kena di kakinya ya ah tidak apa-apa lah ya saya sholat dalam keadaan seperti ini tidak boleh kawan ya ya tidak boleh ya harus dibersihkan ya tanah juga demikian tanah suci ya penuh dengan lumpur kakinya masuk ke masjid ya, membuat fitnah. Bersihkan itu kaki dari lumpur. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan ini, ya. Ada orang yang menjual di misalnya al-himar, keledai, wal bighal. Bighal itu hewan peranakan antara himar, keledai dengan kuda. Ya. Kalau himar kawin dengan kuda, keluarlah apa? Ya. Bighal. Ya. Ya. dan himar haram dimakan. Maka kotorannya apa? Najis. Ya. Maka tidak boleh jual beli kotoran apa? Himar. Tidak boleh jual beli kotoran himar. Ini ikhwan diambil dari apa namanya illah yang disebutkan oleh para ulama tentang tiga perkara tadi. Ya. Al-khamru wal maitatu wal khinzir. Al-khamru wal maitatu wal khinzir. Nah. Kemudian ikhwati rahimani rahimakumullah, ya. Ketika kita membahas khamr, ya, ketika kita membahas khamr, para ulama membahas khamr apa ini maksud dengan Homer? Apakah Homer itu hanya sebatas minuman saja? Ya. Tidak. Rasul mengatakan kullu muskirin haram. Ya. Semua muskir, semua yang apa? Yang muskir, yang memabokkan dan menyebabkan hilangnya akal itu adalah apa namanya? Ya. Walaupun bentuknya adalah butiran-butiran. Ya pil koplo ya kan atau suntikan baik yang menyebabkan apa namanya hilangnya apa akal baik atau yang sejenisnya ya al hashish hashish itu ganja ya baik ini juga menghilangkan apa akal kan bukan minuman ya. ya. itu juga haram Kenapa haram? Karena jual belinya haram. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat ini. Yaitu apa? Mubahatun naf'i mada min ghairi hajah. Mubahatun naf'i min ghairi hajah. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hmm. yadkhulu fi ismil khamri kullu muskirin min sa'ilin wa jamidin masuk ke dalam nama khamr semua perkara yang muskir memabukkan min sa'ilin baik berupa cairan wa jamidin atau tidak cair taib ukhida min aisyai dibuat dari apapun khamr tadi apakah dibuat dari anggur apakah dibuat dari tamar, ya kurma atau dibuat dari tepung gandum ini bisa dijadikan apa khamr ya au ghairiha mimma zahara fi hadzal asr atau berbagai macam barang benda obat-obatan yang tampak saat ini ya narkoba dan seterusnya ya semuanya masuk dalam nama apa khamr seperti tadi ganja ya termasuk juga ad-dukhan ad-dukhan, rokok. Ya. Wabillahi taufik. Haram untuk jual beli ad-dukhan. Karena tidak terpenuhi syarat ini diantaranya. Ya. Ada manfaatnya tidak rokok? Hah? Banyak manfaatnya, jutaan manfaat. Lu kok tahu jutaan manfaat? Yang memakai jutaan manusia. Nah, jangan melihat banyaknya orang yang memakai. Ya. Tidak ada satupun ulama kedokteran ya nih, tabib yang mengatakan manfaat apa? Ya. tuhan, Yang ada justru madarrah. Tidak ada manfaatnya. Bagaimana dikatakan mubah mubahatun manfaatnya saja tidak ada. Ya. Yang ada adalah madarrah. Ya. Dan yang diserang adalah akal diantaranya syaraf-syaraf yang terkait dengan otak dan seterusnya. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Maka haram menjual apa? Ad-dukhan. Ya. Nah. Oh, tapi batinnya akeh ya kan. Ya. ya. Bisa menyebabkan warung saya tidak laris gara-gara tidak ada apa? Rokok. Nah, tenang dulu yang kasih rizki siapa? Ya. Ya. Ada orang cerita dengan saya, nah, Fulan bangkrut warungnya. Kenapa? Karena tidak jual rokok. Waduh, nah. Kok bisa seperti itu kesimpulan antum? Ya warungnya bangkrut gara-gara tidak ada apa? rokok. Hati-hati. Ya. Taib. Kalau kita meninggalkan sesuatu juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mesti akan mengganti yang lebih apa? baik. Ya. Masuk di dalam juga ini ad Ya. Jadi dari syarat ini kita bisa melihat berbagai macam jual beli yang apa? yang haram karena hilangnya syarat ini. Ya. Kita bisa urut lagi ya. Atau kita sebut diantaranya yang pertama apa tadi? Yang disebutkan dalam hadis nas, eh? al-khamr, ya. Taib, masuk di dalam khamr semua yang menghilangkan apa? Akal. Ya. Baik dalam bentuk cairan atau dalam bentuk apa? Eh, yang lain. Masuk di dalamnya apa? Yang ketiga, ad-dukhan, rokok masuk di dalamnya. Ya. Kemudian setelah khamr apa? Al-maitah, bangkai. Taib. Kemudian setelah bangkai apa? Al-khinzir, babi. Taib. Ini semuanya diharamkan karena najis. Maka tidak boleh jual beli apa? Najis. Walaupun masih memiliki manfaat. Walaupun masih memiliki apa? Manfaat. Ya. Wabilahi Wabillahi taufik. Naam. Ya. Jual beli bangkai ayam. Hmm, boleh enggak? Para peternak ayam kan biasanya banyak juga mati ayamnya, ya kan. Ki maniman ki ayamnya ki. Nah. Ya. Betul baik ben duit. Ya kan? Dijual kemana? Para pemelihara lele misalnya atau yang lain. Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau dimanfaatkan boleh, silakan dimanfaatkan, dikasihkan saja pahala insyaallah taala atau antum ngingu lele sendiri. Ya, ngingulah lele ya kan sehingga kalau ada bangkai-bangkai yang apa yang yang yang yang muncul dari peternakan ayam anda langsung masuk ke dalam apa kolam dimanfaatkan ya wabillahi taufik jangan dijual bangkai walaupun bukan untuk dimakan ya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya juga tadi ya tidak ya Rasulullah bangkai itu haram tapi ada yang masih bisa dimanfaatkan yaitu apa Hah? apanya tadi? Ya, gajinya bisa diolah untuk menjadi minyak, untuk apa namanya? Untuk penerangan atau untuk menjadi lapisan ya, e, perahu. Tetap Rasul mengatakan lah tidak, huwa haram. Tetap diharamkan. Jadi yang Rasulullah ingkari adalah jual belinya. Adapun mengambil manfaat, menggunakannya kalau masih bisa digunakan boleh. Ya, selama bukan dalam bentuk madarat dan dalam bukan dalam bentuk yang haram. Ya. Jadi seperti tadi, ya, kalau memang ada bangkai, ya, dan kemudian masih bisa diambil apa namanya, ya, manfaatnya bangkai tadi untuk makanan lele, ya, atau yang lainnya boleh boleh saja silahkan, ya. Wabillahi taufik. Ya. Namun kalau dijual, walaupun bukan untuk dimakan, hukumnya tetap apa? Haram. Seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la huwa haram, la huwa haram tidak haram jual belinya ya taib kemudian berikutnya adalah al asnam ya ini belum kita bahas ya al asnam apa asnam tadi ha? patung ya taib patung kenapa diharamkan ya Wabillahi taufik. Para ulama melihat apa ilahnya. Seingat saya nah, di antara yang disebutkan di antara ilahnya adalah karena tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat bagi apa? Ya, asnam. Apa manfaatnya? Ya. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Jadi tidak boleh jual patung-patung itu. Nah. Ya. Ada yang jual patung tidak? Ada ya kan. Dan kota Allah. Ada juga kaum muslimin yang sibuk mengumpulkan koleksi apa? Patung. Ya kan? Padahal patung-patung itu disembah. Ya. Dipasang patung fulan, patung fulan. Ya. Nah boleh jual beli itu. Karena tidak ada manfaatnya. Ya. Ya. Yang ada justru mabarrah. Dan diantara sebab, bahkan ini sebab pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi adalah karena ini, surah, suar. Ya. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari rahimahullah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat yang ma'rufah dalam Sahihul Bukhari. Ketika menjelaskan tentang nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, Waddan wa Suwa' wa Yaghuts wa Ya'uq wa Nasr. Haula'i asma'un salihin. Mereka ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam orang-orang soleh yang memiliki pengikut yang mencintai mereka. Ketika orang-orang soleh ini mati, ya pengikut-pengikutnya dibisiki oleh syaitan untuk mengingat jasa guru-gurunya, untuk mengingat jasa orang-orang soleh, dibuatlah apa? Suar, gambar-gambar dan patung-patung. Dipasang di tempat-tempat mereka dulu beribadah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Dipasang kalau lagi tidak semangat ibadah, lihat patung gurunya. Ah ini. Ya. Terus demikian manfaatnya. Zikro. Jam berapa? Duhur. Duhur jam berapa duhur? Nggak lah. Sampai jam berapa ini? Nah, tahun 12 ya. Selesai. Ya. <clears throat> Taib. Dibuatlah patung-patung itu, patung-patung itu oleh kaumnya mereka di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Lama kelamaan patung-patung tadi kemudian dia apa? diibadahi, disembah. Ya. Jadi tidak ada manfaatnya ini. Asnam. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Kalau ada keluarga muslim yang koleksi itu kita bingung ini muslim atau tidak masuk ke dalam ya kan. Nah. Ya kita tahu muslim tapi kok seperti ini rumahnya. Ya. Alangkah indahnya seandainya rumah itu bersih dari itu semuanya. Kemudian terdengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan anaknya sedang ngaji, ya, bapaknya juga sedang apa? Ngaji, ya. Inilah rumah Muslim demikian, ya. Taib. Tapi kalau ada seorang Muslim rumahnya penuh dengan patung, suara yang terdengar adalah apa? Musik-musik, ya. Kemudian di dalam rumah ada anjing dan seterusnya, ya. Taib. Syaitan masuk ke dalamnya, syaitan masuk di dalamnya. Dan menjadi sebab rumah tadi tidak dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali pada pembahasan as al-asnam, kenapa diharamkan di antara illahnya adalah karena tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan diharamkan menjual barang-barang yang tidak mengandung manfaat. Ya. Barang-barang yang tidak mengandung apa? Manfaat. Di antaranya adalah al-hasyarat, hasyarat serangga. Ya. Taib. Ada manfaatnya tidak? Maksud saya manfaat dalam arti apa namanya? toib? Eh, taib. Misalnya kadang ada musim lembing ya. Ya, tahu lembing? Eh, serangga yang biasa menyerang pohon-pohon padi, tanaman padi itu yang kadang banyak sekali di mana? Di jalan. Kalau ada motor lewat banyak yang kepleset. Ya. Apa namanya itu? Belalang bukan belalang ini. Lembing, ya, lembing ya. Bukan lembing olahraga lembing itu bukan, ya kan. Ya. ya ini hewan ini, langu baunya, ya kan, langu, ya. Taib, antum misalnya dikirim, ya, e, lima kuintal lembing. Ya. Mas beli ini lembing saya, nah, ya. mau antum beli? Untuk apa kira-kira ini? Nah. Ada pernah mendengar ini dimanfaatkan? Tidak ada. Asalnya dia haram, tidak boleh dimakan. Hasyarat ini tidak boleh dimakan. Ya. Dimanfaatkan itu apa? Ya. Taib. Wabillahi taufik. Tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi kalau suatu saat ada manfaatnya, kalau memang ada manfaatnya boleh. Ya. taib Cacing. Tidak ada manfaatnya secara umum. Namun terkadang ada manfaatnya untuk mancing. Ya kan? Ah, di sini ketika ada manfaat menjadi apa? Boleh. Ya. Wabillahi taufik atau untuk pakan apa? Ikan dan seterusnya. Ya. Hasyarat ya. Eh, serangga-serangga ini ya. Kalau tidak ada manfaatnya ya, tidak boleh untuk dia apa? diperjualbelikan. Iya. Ada lagi eh, serangga yang ada di pohon kelapa itu yang ada bunyinya, nyos-nyos itu apa namanya ya. ya. Ada yang pernah tahu dimanfaatkan untuk apa? Hah? Itu serangga tidak boleh dimakan, ya kan? Coro, ya kan? Ya kan? Tidak ada keripik coro kan? Tidak ada, ya kan? Ya. Mana boleh untuk dimakan, ya kan? Ya. Tidak ada manfaatnya, ya. Ya, maksudnya manfaat yang bisa kita rasakan. Adapun diciptakannya coro ini penuh dengan hikmah. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kecuali mengandung apa? manfaat hikmah ini jelas nih bukan dari sisi itu yang sedang kita sebutkan ini manfaat untuk dimakan atau manfaat untuk apa ya taib tidak boleh jual beli ini barang-barang yang tidak ada apa manfaatnya ya wallahu taala alam wisad ya ma'asyiral ikhwah rohimani wa rahimakumullah nah. taib selesai pembahasan ini namun ada beberapa hal yang perlu saya tanbih sebagai pelengkap penjelasan. Tadi disebutkan bahwasanya al-maitah bangkai itu haram untuk diperjualbelikan. Namun ada bangkai-bangkai yang diperkecualikan. Yaitu bangkai ikan dan bangkai apa? Belalang. Belalang ini serangga yang boleh dimakan. Boleh jual beli apa namanya? E, serangga. Apa namanya ini? Apa namanya? Belalang, ya. Taib. Belalang yang besar-besar itu enak-enak sekali ya kan? Ya Misalnya ada hama belalang itu yang enak memang ya, misalnya kita pakai jaring ya, dijual bisa untuk keripik. Ya, karena memang boleh dia apa? Dimakan belalang tadi, ya. Taib. Dan ini kalaupun mati menjadi apa? Menjadi bangkai halal hukumnya belalang dan juga ikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, uhillat lana maitatani wadamani. Ammal maitatani falhutu wal ya dihalalkan atas kita dua jenis mayita, dua jenis bangkai dan dua jenis bangkai itu adalah al-hut yakni samak ikan naam dan apa al-jarad belalang dan dalam beberapa peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memakan belalang ini salawatullahi wasallamu alaihi karena tidak ada yang lain ya wabillahi taufik dan memang boleh memakan apa belalang sehingga boleh menjual bangke jika bangkainya ini bangke apa ya ikan ya taib antum jalan-jalan ke pinggir pantai tiba-tiba dapat ikan apa ya paus raksasa mati di situ terdampar alhamdulillah nah, saya dapat paus raksasa nah, saya akan jual paus raksasa ini untuk membangun rumah misalnya ya, kan. dia pikir ya ya boleh tidak bangke boleh nah bangkai antum iris kepalanya diangkat kepalanya dijual Ya. Kemudian antum ambil apa namanya dagingnya antum jual, boleh. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian ikhwati rahiman rahimakumullah, masalah yang kedua yang perlu saya beri tanbih penekanan tadi yang saya sebutkan ya, bahwasanya eh, jangan menjadi bingung bagi kita ada perkara-perkara yang diharamkan tapi masih boleh di manfaatkan ya taib masih boleh dimanfaatkan seperti tadi ya, bangkai ya. bangkai eh, masih bisa dimanfaatkan jika masih bisa dimanfaatkan silahkan dimanfaatkan seperti untuk apa namanya ya pakan lele tadi nah, masukkan ke situ nah, ya taib kita pernah menyaksikan, atau mungkin juga pernah menyaksikan. Senang sekali lele itu. Ya. Kalau ada bangkai masuk, nah, apalagi bangkai itu digodok dulu, nah, ya masuk. Nah, tidak apa-apa, manfaat. Ya. Tapi tetap tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Wallahu taala alamu bisawab. Nah. Satu lagi mungkin sebagai tambahan di antara barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena tidak adanya manfaat bahkan madarat yang ada padanya adalah alatul lahwi alat-alat apa ya lahwi ya seperti seruling ya kemudian juga apa piano ya apalagi enam ya ya alat-alat musiqah ini alatul lahwi yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan dan ini memalingkan semuanya dari Al-Qur'anul Karim dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa dilarang diperjualbelikan sebagaimana disebutkan oleh para ulama? Di antara sebabnya adalah tidak terpenuhnya syarat ini. Itu syarat apa? Ya, mubahatun naf'i min ghairi madza hajah. Ya. Wallahu taala alamu bisawab. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan eh, hari ini. taib. Nah, Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, sementara saya kumpulkan dulu. Ya, taib. Kemudian kita jawab pada apa? Waktu khusus insyaallah taala karena terkadang ada pertanyaan yang akan terjawab pada apa? Pada e, pembahasan syarat berikutnya insyaallah taala. Saya kumpulkan dulu untuk kita bahas pada sesi khusus insyaallah taala naktafi bihadzal qadri wa wa salawat wa alaihi wa ala alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh